<clears throat> Masih kemudian pembahasan tentang uh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa dan Rabb Maknanya adalah Sang pemilik Walahum ma'anin ghairu hada Dan Rabb memiliki makna-makna yang lain Selain makna Sang pemilik Al-alam al-alamun alam di sini dikatakan oleh penulis Nain Roja bahasa yang disebut alam itu cuma tiga kelompok makhluk saja yaitu manusia, jin dan malaikat. Namun wallahu taala alam yang lebih tepat bahasanya alam adalah uh, tidak hanya terbatas pada tiga makhluk ini namun ada alam hewan dan yang lain yaitu uh, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mengelompok manusia itu kelompok jin itu kelompok malaikat kelompok hewan itu juga kelompok dan seterusnya adapun uh, makhluk yang uh, tunggal tidak berkelompok maka dia makhluk namun tidak disebut alam. Maka matahari itu makhluk dan bukan alam. Rembulan itu makhluk dan bukan alam. Untuk disebut alam dia haruslah e, makhluk yang bersifat grup dan kelompok. <clears throat> Artinya isi darinya isinya adalah banyak kita, ketika kita sebut manusia maka di balik kata manusia ini terdapat banyak malaikat di baliknya di balik kata ini banyak malaikat jin demikian juga hewan juga demikian wal makna sehingga makna alhamdulillahi alamin adalah Asana bil lisan, sanjungan dengan lisan yang ditujukan alal jamil al ikhtiyari. Satu hal yang indah, satu hal yang baik yang itu bukan koterati namun ikhtiyari. Ala jati tabjili dalam rangka mengagungkan dan memuliakan itu khusus untuk Allah. Dialah pemilik tiga kelompok makhluk manusia, jin dan malaikat. Kemudian aku mencukupkan diri dengan pengertian alhamdulillah secara bahasa yaitu sanjungan dengan lisan karena inilah alat ditulibat yang dituntut al bidayatu untuk satu amal itu dimulai dengannya bukan alhamdu al urfi ya di paragraf sebelumnya telah disebutkan bahasanya alhamdu al urfi itu sama dengan syukur maka yang dituntut di di awal uh, awal tulisan, awal ceramah adalah alhamdulillah dalam makna bahasa yaitu asana ubil lisan sajungan dengan lisan dan bukan syukur dengan maknanya uh, secara bahasa di mana di sana ada aktivitas lisan, aktivitas demikian juga aktivitas anggota badan maka yang dituntut untuk menjadi bidayah, menjadi awal, semacam awal, menulis awal, e, berbicara dan ceramah adalah alhamdulillah dengan maknanya secara bahasa. Khilafan liba'dihim menyelisihi pendapat sebagian orang. Kemudian alhamdulillah itu memiliki lima rukun. Pertama hamidun orang yang memberikan pujian munsiul hamdi orang yang mendatangkan pujian dan mahmudun pihak yang dipuji dalam hal ini adalah al-mun'im yang memberi nikmat kemudian mahmudun bihi alat untuk memuji eh, lisan atau lidah misalnya kemudian mahmudun alaih sebab eh, adanya pujian Eh, wa nikmatu itulah nikmat kemudian yang kelima adalah sirah atau kata-kata redaksi memuji semacam ucapan alhamdulillah atau kita memuji orang dengan mengatakan zaidun karimun zaid itu adalah seorang yang mulia atau dermawan Kemudian di sini disampaikan walahu aksamun arba'atun alhamdu itu memiliki empat macam disebut dengan hamdu qadimin li qadimin pujian Allah untuk dirinya sendiri semacam di surat Al-Anfal ayat yang ke-40 nikmal maula wa nikman nasir Allah memuji dirinya sendiri dengan Allah katakan bahasanya adalah Allah itu sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang mengurusi dan sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua, pujian Allah untuk makhluk. Itulah pujian Allah untuk sebagian hambanya yang berhak untuk mendapatkan pujian. Semacam Allah Subhanahu wa taala memuji Ayub di Al-Qur'an surat Sad ayat yang ke-30 Allah katakan ni'mal abad innahu awab Ayub adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah seorang yang awab seorang yang gemar untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga pujian makhluk kepada Allah Itulah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan alhamdulillah atau kalimat atau redaksi-redaksi yang lain. Dan yang terakhir yang keempat pujian makhluk kepada sesama makhluk semacam kita memuji sebagian dari kita dengan kita katakan nikma zaidun zaid adalah sebaik-baik orang Ya, maka Allah memuji dirinya, demikian juga Allah memuji sebagian makhluk yang berhak untuk mendapatkan pujian. Oleh karena itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Hamidun. Dan Hamid dalam nama Allah itu mencakup dua pengertian. Yang pertama Mahmudun, dia adalah zat yang dipuji oleh makhluknya karena nikmat-nikmatnya yang demikian berlimpah dan karena sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian yang kedua, hamid bimakna hamidun, zat yang memuji makhluknya yang berhak untuk dipuji. Kemudian penulis Safinatun Najah rahimallahu taala mengatakan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini dan kepada Allah dan hanya kepada Allah kami meminta tolong untuk Ya, terlaksananya urusan dunia dan urusan agama. Maka hak di sini eh, pada kata-kata bihi huruf hak di sini kembali kepada lafzul jalalah kepada Allah. Nasta'inu maknanya natlubul auna memohon pertolongan. Umur maknanya adalah ahwal, keadaan. Kemudian din dalam bahasa Arab Din bisa artinya atau atu wal ibadatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adin bisa artinya al jazau balasan. Maka adin dalam bahasa Arab itu bisa artinya atau atu wal ibadah, ketaatan dan ibadah. Dan dari sini maka agama disebut din. Karena tidak ada agama tanpa ketaatan. Dan hakikat orang beragama adalah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, din dalam bahasa Arab bisa artinya balasan. Oleh karena itu ada ungkapan dalam bahasa Arab kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau membalas maka engkau akan mendapatkan balasan. Maka balasan yang kau dapatkan semisal perbuatan yang kau lakukan. Dan dari sini maka uh, itulah makna din dalam kalimat Malik Yaumiddin di surat Al-Fatihah. Din di situ artinya al-jaza atau balasan. Kemudian secara syariat din adalah masara Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkami. Din adalah apa yang Allah syariatkan melalui lisan uh, adalah hukum-hukum yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya. Wa yuradifuhu dan sinonim dengan kata-kata din secara syariat. Din itu sinonim dengan Islam dan sinonim dengan syariat. Namun definisi din secara syariat yang disampaikan oleh penulis Nailul Roja rahimallahu taala Eh, fihi kusur kurang maksimal karena eh, definisi beliau cuma kemudian eh, mengacu kepada hukum-hukum yang ada dalam hadis tanpa Al-Qur'an Masarallahu ala lisani nabi minal ahkam Hukum-hukum yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya Dan tentu hukum yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya Adalah hukum yang terdapat dalam hadis dan tentu din itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Din adalah apa yang Allah syariatkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah syariatkan dalam Al-Quran dan disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaku muballighun, selaku penyampai dalam hadis-hadisnya. Demikian juga din itu tidak hanya berkenaan dengan ahkam, berkenaan dengan hukum. Maka yang ini identik dengan ahkam fiqhiyah. Maka tentu uh, ya, ya, maka di samping ahkam, maka hal yang lebih urgen adalah uh, eh, akaid, akidah. Maka akidah demikian juga ahkam fiqhiyah, ahkam amaliyah semuanya adalah bagian dari din manakala itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal makna dan makna kalimat wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din maknanya adalah tauhid. Beliau katakan kamu meminta ya, kepada Allah al-auna pertolongan untuk baiknya keadaan dunia dan keadaan agama yaitu keadaan akhirat keadaan Ya, keadaan iman dan keadaan di akhirat. La min ghairihi ini kalimat yang menegaskan makna tauhid. La min ghairihi dan tidak minta tolong kepada yang lainnya. Dan tidak minta-minta kepada yang lainnya untuk beresnya urusan e, agama ataupun urusan dunia. Kemudian penulis Safinatun Najah rahimallahu taala mengatakan Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin boleh juga dibaca khatimin nabiyyin. Ya, kemudian salawat Allah dan keselamatan dari Allah untuk ya, junjungan kita Muhammadin dan beliau adalah penutup para nabi. Ya. Uh, as-salatu salat maknanya secara bahasa ya, kata penulis Nailu Roja maknanya adalah al-atfu ya, adalah uh, al-atfu sayang ya, kasihan belas kasih ya, belas kasih ya, dan ini adalah salah satu pendapat ahlul lughah ya, pakar bahasa Arab tentang makna bahasa untuk as-salatu. Maka ulama bahasa Arab berselisih pendapat apa makna salat dalam bahasa Arab. Ada yang berpendapat bahasanya dalam bahasa Arab salat artinya ad-du'a'u, doa. Dan pendapat yang kedua Salat dalam bahasa Arab artinya adalah al-atfu wal hunuwu adalah belas kasihan. Ya, rasa belas kasihan. Dan penulis eh, Nailul Raja memilih pendapat yang kedua. Sehingga beliau katakan as-salatu hiyal al-atfu. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Al-Utsaimin hafizallahu taala. Kata beliau yang benar, yang tepat, as-salatu lughatan itu al-atfu wal hunuwu. Bukan ad Kemudian secara istilah Tuma ingkana minallahi maka salat yang datang dari Allah maka maknanya adalah rahmah dan yang dimaksudkan adalah rahmatun khasah kasih sayang spesial Sedangkan dari malaikat artinya istighfar, ya, permohonan ampun. Kemudian ada pun dari sesama manusia, maka maknanya adalah tadarruun, merendah, wa doa dan doa. Maka ini salah satu dari pendapat ulama tentang apa makna salawat dari Allah. Ya. Maka sebagian ulama berpendapat bahasanya salawat dari Allah artinya adalah ar-rahmah. Yaitu rah, al-rahmah al-khasah. Namun eh, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang disampaikan oleh eh, Abul Aliyah seorang ulama tabi'in yang dikutip oleh Al-Bukhari Imam Bukhari dalam sahihnya bahasanya as-salatu minallah adalah sana'ullahu indal al-malahil a'la sanjungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kemudian assalamu di sini assalam maknanya adalah at-tahiyah penghormatan dan ini adalah salah satu makna assalam. Ya, artinya at-tahiyah memberikan penghormatan. Dan As-Sayyid, Sayyidina adalah mansada fi orang yang jadi pimpinan di tengah-tengah komunitasnya atau man kasura sawaduhu, orang yang banyak anak buahnya, ai jaisuhu tentaranya. Atau man tafza'u ilai annasu inda syada'idi, tempat banyak orang mengadu ketika mereka mendapatkan kesusahan atau al-halim alladhi la yastafizzuhu ghadabun dia adalah seorang yang halim seorang yang lembut seorang yang tidak mudah marah dan emosi atau di sini dijelaskan pengertian al-halim adalah seorang yang tidak mudah terpancing ghadabun emosi atau marah maka itu beberapa makna sayyid yang disampaikan oleh penulis Nailul Roja. Kesimpulannya, semua poin-poin ini terkumpul pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang halim, beliau adalah seorang yang sada memimpin kaumnya, yaitu kaum muslimin. Beliau adalah seorang yang kathra sawaduhu, orang yang banyak pasukannya, atau orang yang menjadi tempat orang yang mengadu ketika ada permasalahan, kebingungan, kesusahan, maka para sahabat pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yukalu fil asli dikatakan pada asalnya kata-kata Muhammad itu ditujukan kepada man kathura hamdun nasilahu orang yang mendapatkan banyak pujian manusia. Karena Muhammad adalah isim maf'ul dari dari fi'il hamada yuhammidu. Hamada artinya banyak memuji. Isim maf'ulnya Muhammadun sehingga maknanya adalah orang yang banyak mendapatkan pujian. Ya, maka secara asal yaitu menurut bahasa Muhammad artinya orang yang mendapatkan banyak pujian dari manusia. Kenapa? Likasrati khisalihi alhamidah. Karena banyaknya sifat-sifat terpuji dan hal-hal terpuji yang ada pada dirinya. Dan Muhammad di sini adalah alamun adalah nama diri untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. dan beliau dan nama beliau adalah sifat. Ini tidak hanya sekedar alam, sekedar nama yang menjadi penanda beliau, namun Muhammad ini adalah alamun wa wasfun. Dia adalah nama untuk beliau, wa wasfun dan itu adalah sebuah realita yang ada pada diri beliau. Maka beliau adalah seorang yang ada pada dirinya banyak sifat-sifat terpuji maka manusia pun memujinya memuji kejujurannya memuji amanahnya memuji kasih sayangnya memuji keberaniannya dan seterusnya kemudian ya, khatim khatimin nabiyyin bisirati ismil fa'il kalau kita baca dengan bentuk isim fa'il maka khatimin nabiyyin yang maknanya adalah al-mutammim penyempurna dan makna khatim di sini adalah penyempurna semua para nabi maka tidaklah akan muncul kenabian seorang nabi ba'dahu setelah beliau sallallahu alaihi wasallam namun khatim di sini boleh juga dibaca dengan taknya di fathah sehingga khotam Kama kuri abi sebagaimana ini salah satu kiraah di ayat tentang hal ini. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka di situ ada dua kiraah, ada khataman nabiyyin dan ada khatim an-nabiyyin. Sehingga kalau dibaca khotam, dibaca khotam, maka khotam artinya stempel. Khotam artinya stempel. Maka beliau adalah ka'alatil khatmi seperti alat stempel. Dan stempel itu ada setelah satu surat itu selesai dan ditutup. Letaknya stempel itu adalah setelah surat itu berakhir, ditutup, tidak ada lagi yang lain maka barulah ada stempel. Maka beliau adalah khatamun nabiyyin. Nabiyyin jamak dari nabi. Dan di sini didefinisikan ya, nabi secara istilah adalah manusia. Artinya tidak ada nabi ya, dari kalangan jin. Ya, semua nabi dan rasul itu dari manusia. Dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya secara grup dan secara kelompok atau dalam bahasa Arabnya secara jenis ya, manusia itu lebih mulia daripada jin. Ya, karena tidak ada jin yang diangkat jadi nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu berasal dari manusia. Insanon seorang manusia. Ya. Ini uh, eh, hurun dan dia merdeka. Tidak ada nabi yang berasal dari budak. Zakaron laki-laki. Tidak ada nabi yang berasal dari jenis kelamin perempuan. Salimun dia adalah seorang yang normal fisiknya. Ya. Bersih fisiknya dari munafirin hal-hal yang membuat orang tidak nyaman berada di dekatnya tabaan secara uh, normal maka fisiknya adalah fisik yang sempurna tidak ada nabi yang fisiknya itu fisik yang menjijikkan ya, bau badan yang menyengat e, bau keringatnya ya, setengah mati nah tidak ada demikian sehingga orang pun tidak berani dekat-dekat dengannya karena e, kondisi fisik yang e, ya yang tidak bagus yang ada padanya itu tidak ada nabi yang demikian keadaannya. Demikian juga terbebas dari dana ati abin. E, rendahnya nasab dan bapak semua nabi itu berasal dari orang yang mulia nasabnya orang yang mulia nasabnya. Wa khina umin dan ya, tidak ada nabi yang ibunya itu adalah orang yang berbuat fujur dan berbuat zina. Uhya ilaihi dia mendapatkan wahyu berupa syariat dan dia tidak diperintahkan yaitu perintah wajib untuk menyampaikan namun seandainya dia menyampaikan maka boleh-boleh saja Fa'in umi rabi jika diperintahkan dengan perintah wajib untuk menyampaikan, maka itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Maka Nabi itu terbebas, itu salim, seorang yang normal, fisiknya sempurna, normal, tidak memiliki al-munafir taba'an. Hal-hal yang membuat orang itu tidak nyaman. Ini, secara normal, di antaranya adalah kena penyakit lepra atau kemudian baras, ya, kulitnya belang. Ya, lain halnya kalau terkena demam, maka mungkin saja Nabi demam dan di antaranya Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam mengalami demam. Bahkan demam beliau itu dua kali lipatnya demam ya, manusia biasa agar beliau mendapatkan pahala yang sempurna ya, bersabar karena sakit atau semacam itu. Kemudian dana artinya khisa rendah dan hina. Yang dimaksud dengan bapak yang rendah itu semacam bapaknya adalah pekerjaan berprofesi dengan profesi yang rendah. Di antara profesi yang dinilai profesi yang rendah adalah hajaman tukang bekam. Tukang bekam di masa silam itu dinilai sebagai pekerjaan yang rendah. Karena definisi pekerjaan yang rendah diantaranya adalah pekerjaan yang akrab dengan hal-hal yang najis. Akrab dengan dekat-dekat dengan hal-hal yang najis. Itu definisi uh, pekerjaan yang rendah. Ya. Dan eh, bekam di masa silam sangat dekat dengan hal yang najis yaitu darah. Ya, karena di masa silam eh, tukang bekam itu ngambil darah dengan menggunakan hisapan mulutnya. Maka setelah kemudian di ini di, maka nanti supaya darah itu keluar maka pakai mulut si tukang bekam. Gitu. Itu caranya. Maka darah ada di mulutnya, kemudian di uh, kemudian dikeluarkan. Dan darah najis dengan sepakat ulama. Darah manusia najis dengan sepakat ulama. Ya, maka dia sangat akrab dan sangat dekat dengan najis. Nah, di mulutnya ya, tiap hari kalau bekamnya tiap hari ya, di mulutnya selalu uh, sebagai tempat mampirnya najis yaitu darah. Ya, lain hanya dengan bekam di zaman modern, ya, tukang bekam sudah tidak lagi akrab dengan najis, ya, akrab dengan darah. Kemudian zabalan atau tukang sampah yang biasa dan akrab dengan kotoran dan najis. Maka di sini disampaikan tidak ada nabi yang bapaknya profesinya seperti itu. <clears throat> Bahkan secara umum semua nabi itu berasal dari keluarga yang nasabnya mulia. Nasabnya adalah nasab orang yang terhormat. Sehingga eh, normalnya tidak ada alasan untuk merendahkan dan melecehkan seorang nabi. Nasabnya mulia, akhlaknya itu bagus sejak eh, sejak kecilnya. Maka tidak ada alasan Fisiknya juga normal Tidak ada kemudian ngecek Fisiknya punya kekurangan demikian dan demikian Maka tidak ada alasan untuk melecehkan dan merendahkannya. Sehingga ya, tidaklah seorang uh, tidaklah manusia itu uh, tidaklah orang-orang kafir mencela para nabi kecuali karena semata-mata dakwahnya. Semata-mata karena ajaannya. Khina al-um artinya fuhsyu berbuat keji wazina hadan berzina. Sehingga makna kalimat ini semoga Allah memberikan rahmahnya menurut karena salat artinya rahmah Semoga Allah memberikan kasih sayang yang spesial untuk junjungan kami Muhammad seorang penutup para nabi. Rahmatan satu kasih sayang. Makrunatan bitakzimi yang diiringi dengan takzim penghormatan karena tadi salam maknanya tahiyah. Wahayahu dan penghormatan. Hayya dari tahiyah dari kata-kata tahiyah. Sehingga di sini disampaikan Al-Imam Rafi'i mengatakan sehingga maknanya azama Muhammadan Allah memuliakan Muhammad di dunia dengan meninggikan namanya dan melanggengkan syariatnya. Maka dia di sini di catatan kaki kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan ditinggikanlah namanya dan dilanggengkan syariatnya. Kemudian yang kedua Allah muliakan Muhammad di akhirat bitashfi'ihi fi ummatihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk umatnya dan diberikan ganjaran dan eh, ganjaran yang banyak dan dinampakkan keunggulannya, kemuliaannya fil awalin wal akhirin di hadapan semua manusia dari yang dulu sampai yang akhir bil maqamil mahbud maka nampaklah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang disebut maqam mahmuda wa taqdimihi ala kafatil mu'minin dan Allah mendahulukan beliau dibandingkan semua orang-orang yang beriman. Dan yang disebut dengan makom mahmuda adalah nama lain untuk syafaatul uzma. Itulah syafaat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kepada untuk seluruh manusia agar hisabul amal perhitungan amal segera dimulai. Kal Rafi'i mengatakan ini adalah sejumlah hal yang merupakan nikmat yang Allah berikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin laha darajat akan tapi nikmat ini itu bertingkat-tingkat dan boleh jadi Allah akan memberikan tambahan derajat dan tingkatan bidoa ilmu sallina alaihi dengan doa orang-orang yang bersolawat untuk beliau. Ya, maka eh, penjelasan Alimah Rafi'i di sini eh, adalah pertanyaan kalau Nabi itu dah mulia maka untuk apa solawat untuk Nabi? Apa faedah solawat untuk Nabi? Ya, maka jawaban pertanyaan ini ada di kalimat tadi Waqad yaziduhallahu ta'ala bitu'ail musallina alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan derajat nikmat tersebut ya, ya, dengan sebab doanya orang-orang yang bersalawat untuk beliau. Eh, di catatan kaki disampaikan teks uh, asli perkataan Al-Imam Ar-Rafi'i khusus untuk waqat yazidu halla itu bunyinya adalah lakinlah darajatun wa maratibu akan tapi nikmat-nikmat tersebut memiliki derajat dan tingkatan-tingkatan dan Allah akan menambahkan dengan sebab doa ilmu salina alaihi doanya orang-orang yang berselawat untuk sang nabi Demikiannya kita baca kesempatan malam hari ini. ala muhammadin Wassalamualaikum rabbil alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.